Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah taala, ketika saya didatangi Ami Aris dengan membawa mushaf yang namanya Fami Bishauqin, saya sama sekali tidak pernah menyangka apa yang dimaksud dengan Fami Bishauqin itu. Saya kira Fami Bishauqin ini adalah nama Al-Quran seperti Syamil, seperti ada Al-Kamil, dan lain sebagainya. Tapi rupanya Fami Bishauqin yang arti Arabnya adalah mulutku, lisanku senantiasa rindu untuk membaca Al-Quran. Rupanya Fami bisyauqin ini teman-teman sekalian adalah rumus para ulama. Bagaimana agar seseorang itu bisa menghatamkan Al-Quran dalam satu pekan. Maka fa itu adalah Al-Fatihah. Ya, jadi Fami bisyauqin ini adalah Al-Quran yang dibagi menjadi tujuh jilid. Yang masing-masing jilid itu bisa dihabiskan atau dibaca habis dalam satu hari. Sehingga seorang muslim yang dia senantiasa istiqomah membaca Fami bisyauqin ini, dia akan bisa menghatamkan Al-Quran dalam tujuh hari. Dan Masya Allah ini keutamaan yang sangat besar. Siapapun yang bisa menghatamkan Al-Quran sebanyak mungkin, tentunya Al-Quran itu akan menjadi syafaat baginya pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengatakan iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena Al-Qur'an itu akan menjadi syafaat, pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya pada hari kiamat. Jadi fa itu berarti hari pertama yang dimulai dengan Al-Fatihah. Kemudian mim itu berarti Al-Maidah. Berarti kalau hari ini misalnya kita membaca fa, berarti kita membaca hari ini surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, dan surat An-Nisa. Kemudian besoknya mim, itu berarti Al-Ma'idah. Nah, berarti kita membaca besok surat Al-Ma'idah, surat Al-An'am, surat Al-A'raf, Al-Anfal, dan At-Taubah. Kemudian ya, itu adalah surat Yunus. Berarti hari ketiga kita membaca surat Yunus, surat Hud, surat Yusuf, Ar-Ra'ad, Ibrahim, Al-Hijr, dan An-Nahl. Karena ba tadi kan fami B hari keempat ba itu kita membaca Bani Israel atau surat Al-Isra. Kita membaca Al-Isra, kita membaca Al-Kahfi, kita membaca Maryam, kita membaca surat Taha, Al-Anbiya, Al-Hajj, Al-Mu'minun, An-Nur, dan Al-Furqan. Nah, karena sya, syauqi, sya, ya syauqin, sya. Hari kelima kita baca sya ini berarti asyuara. Ya, ini shin, ini asyuara. Kemudian an kemudian al-qasas, kemudian al-ankabut, kemudian ar-rum, luqman, as-sajdah, al-ahzab, Sabah, fatir, yasin. Nah, ini hari ke kelima. Hari keenam kita akan membaca wasofat. Ya, ini wa ya bukan shot ya karena untuk menyei, menyeiramakan dengan fami bisyauqin tadi pada hari ke-6 kita baca surat wasofati soffa fazzajirati zajra fattaliyati dzikr dan seterusnya berarti kita membaca surat as surat sod surat az-zumar ghafir fussilat asyura az-zukhruf ad-dukhan al-jathiyah al-ahqaf muhammad Al-Fatah dan Al-Hujurat. Baru kemudian pada hari ketujuh yang kita akan hatam Al-Quran pada hari ketujuh teman-teman. Kita membaca surat Qaf sampai surat An-Nas. Susah memang. Kadang-kadang saya berpikir Masya Allah ulama terdahulu betapa Allah memberikan keberkahan kepada mereka. Karena terus terang saya sendiri untuk menghatamkan satu hari dua juz saja susahnya minta ampun. Karena kadang satu juz gak bisa istiqomah, apalagi ini dalam sehari kita membaca lima juz misalnya. Masya Allah. Maka beruntunglah siapapun dari kaum muslimin yang dimudahkan Allah Ta'ala untuk menghatamkan yang namanya Fami Bishauqin ini, menghatamkan Al-Quran dalam tujuh, tujuh hari, Masya Allah. Dan teman-teman sekalian, ketika saya memberikan testimoni seperti ini, bukan berarti saya sudah menghatamkan tidak tapi mudah-mudahan saya dan teman-teman semua dengan hadirnya Al-Quran, Fami Bishauqin, terbitan Pustaka Jaya Peradaban ya, yang dikepalai Pak Aris Dianto, Pak Haji Aris Dianto. Mudah-mudahan memberikan kemudahan kepada kita semua untuk semakin dekat kepada Al-Quran, untuk semakin sering-sering dan banyak membaca Al-Quran, ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi di antara para sahabat yang hatam Al-Quran setiap pekan di antaranya adalah Aisyah binti Abi Bakar, Uthman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, Tamim Ad-Dari, Zaid bin Thabit, eh, Ubay bin Ka'ab, dan sahabat-sahabat lainnya. Ini dari generasi sahabat. Sementara dari generasi tabi'in yang biasa menghatamkan Al-Quran dalam sepekan adalah Urwah bin Zubair, Qatadah bin Ti'ama As-Sadusi, Abdurrahman bin Yazid, Al-Qamah bin Qais, Ibrahim An-Nakhai, Abdul Aliyah, Ibnu Sirin dan Ahmad bin Hambal serta ulama-ulama lainnya. Mudah-mudahan paling tidak meskipun kita nggak sehebat mereka amal ibadahnya, kita berusaha sedikitlah bisa meniru mereka paling tidak dalam menghatamkan Al-Quran dalam tujuh hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala uh, memudahkan saya dan teman-teman semua yang mendengarkan uh, voice saya ini untuk bisa membaca Al-Quran dalam uh, untuk menghatamkan Al-Quran dalam tujuh hari. Terima kasih kepada Pustaka Cahaya Peradaban yang dikepalai Pak Aris Dianto ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan uh, <clears throat> eh, upaya Pak Aris dan teman-teman ini sebagai uh, amal yang kelak memberatkan timbangan mereka semua menjadi amal jariah yang senantiasa uh, akan terus mengalir sampai hari kiamat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan juga hal itu kepada siapapun yang membaca, yang menjual dan yang menyebarkan uh, Al-Qur'an Fami Bisyauqin ini. Jazakumullahu khairan dan mohon maaf atas banyak kekhilafan dari apa yang saya ucapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.